Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk bertemu dalam suasana iman dalam kerinduan untuk <clears throat> memahami tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan kebaikan dan ketakwaan kita kepadanya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah <clears throat> melimpahkan sekian banyak nikmat kepada kita. La uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Aku tidak mampu untuk membatasi pujian bagimu ya Allah karena engkau adalah sebagaimana pujian yang engkau peruntukkan bagi dirimu sendiri. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah kebaikan-kebaikan bagi manusia. Ikhwatal Islam, Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali bertemu untuk mengkaji kajian yang agung, untuk membahas pembahasan yang paling dibutuhkan oleh jiwa manusia, yang paling dibutuhkan hati manusia untuk memperbaiki dirinya, untuk memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengenal keindahan nama-namanya dan kemuliaan sifat-sifatnya. <clears throat> Dalam kesempatan kajian pada pagi hari ini insya Allah saya akan mengetengahkan pembahasan tentang salah satu di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah yang kandungannya mencakup semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya yang lainnya yaitu namanya Al-Ghani. Al-Ghaniyu yang maha kaya, yang maha cukup, yang maha tidak membutuhkan kepada selainnya, yang maha sempurna sifat-sifatnya. Al-Ghaniyu yang maha kaya dan maha cukup. <clears throat> nama yang agung ini adalah satu nama yang memiliki kandungan yang sangat tinggi yang benar-benar orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahaminya dengan baik akan bisa menempatkan dirinya sebagai seorang hamba yang sifatnya itu selalu tergantung kepada Robnya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah Al-Ghani yang maha kaya. Yang mana nama ini disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran. Lebih daripada 10 ayat. Bahkan mungkin sampai 18 eh, ayat Al-Quran yang menyebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah ini. Di antaranya misalnya dalam surat Al-An'am ayat 133 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ rahmah." Dan Rabbmu Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya, maha cukup, dan memiliki rahmat yang luas. Kemudian dalam ayat lain, surat Fatir ayat ke-15, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, <clears throat> Ya ayuhan nasu antumul fukara'u ilallahi, wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian itu adalah fukara, miskin dan butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya kalian wahai wahai manusia adalah miskin dan butuh secara zat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu huwal ghaniyul hamid dan Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa dan Maha terpuji. Dalam surat Muhammad Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wallahu ghaniyu wa antumul fuqara." Dan Allah Subhanahu wa taala Maha kaya, sedangkan kalian adalah orang-orang yang miskin dan butuh kepada Allah. Kemudian dalam surat Luqman ayat 26 Allah berfirman, "Lillahi ma fis samawati wal ard, innallaha huwal ghaniyyul hamid." Milik Allah milik Allah lah apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Yang jelas banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang menyebutkan nama yang agung ini. Maka Al-Ghani Sebagaimana pengertian daripada al-gina adalah lawan daripada al-fakar kemiskinan, al-gina artinya kekayaan atau kecukupan, maka Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang memiliki pengertian dari nama ini dari semua segi. Allah Subhanahu wa taala ghaniyun bidatihi, Kaya dan maha cukup dalam zatnya. Allah Subhanahu wa taala memiliki kekayaan dan kecukupan yang sempurna mutlak dari semua segi. <clears throat> Karena sifat-sifatnya semua maha sempurna, tidak ada kekurangan pada sifat-sifatnya dari semua segi. Maka Allah Subhanahu wa taala karena dia yang maha kaya, maka dialah yang menciptakan, memberikan rezeki, <clears throat> berbuat kebaikan dan melimpahkan berbagai macam nikmat kepada makhluknya tanpa merasa apa ini tanpa ada yang kurang sedikit pun dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan semua itu adalah murni semata-mata karena rahmat dan karunia-Nya, bukan karena mengharapkan balasan dari makhluknya, karena Allah Subhanahu wa taala sempurna kekayaannya, sempurna kemuliaannya sehingga dia tidak membutuhkan sedikit pun balasan dari makhluknya. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh untuk diibadai. Makhluk yang butuh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan amal taat manusia karena manusia justru yang butuh untuk mendapatkan kebaikan dari ketaatan yang mereka amalkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam <clears throat> Al-Qur'an berfirman, ma uridu minhum min rizki wa ma uridu ayut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin Allah Subhanahu wa taala berfirman aku tidak menginginkan dari manusia rezeki atau aku juga tidak menginginkan mereka memberi makan kepadaku sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah maha pemberi rezeki yang memiliki kekuatan dan maha kokoh inilah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kaya yang kaya pada zatnya, yang ini menunjukkan kepada kita semua bahwa orang yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia bergantung kepada zat yang memang pantas untuk makhluk bergantung kepadanya. Dan alangkah bodohnya, alangkah rendahnya pikiran orang-orang yang bergantung kepada makhluk yang makhluk itu fakir secara zat, miskin secara zatnya, butuh secara zatnya, tidak sempurna secara zatnya bergantung kepada para dukun, jin atau syaitan yang mereka juga adalah makhluk sama seperti kita. Sama-sama butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, membutuhkan rahmat dan limpahan limpahan nikmat darinya. Ini adalah satu kebodohan yang nyata, satu hal yang menunjukkan uh, pemikiran yang sangat jauh dari dari akal yang sehat jika seseorang itu menggantungkan dirinya kepada makhluk dalam segala hal menggantungkan dirinya dalam mencari hal-hal yang memberi manfaat bagi dirinya dan mencegah ke keburukan dari dirinya kepada makhluk, maka dia menggantungkan diri kepada sesuatu yang butuh juga untuk dihilangkan dari dirinya keburukan dan dia sendiri butuh untuk mendatangkan kemanfaatan dalam dirinya. <clears throat> maka inilah Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Oleh karena itu, manusia bergantung kepada Allah karena memang mereka butuh untuk ketergantungan tersebut. Manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sama sekali bukan karena kebutuhan Allah kepada ibadah, tapi manusia sendiri yang butuh kepada ibadah tersebut untuk menyempurnakan kebaikan bagi dirinya, menyempurnakan ketenangan dalam jiwanya, kebaikan dalam hatinya dan semua kesempurnaan-kesempurnaan dalam dirinya. Coba renungkan makna firman Allah Subhanahu wa taala misalnya dalam surat An-Naml ayat 44. "Wa man syakara fa Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyun karim. Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya Robku Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya lagi maha mulia. Allah tidak butuh kepada orang-orang yang kufur, sebagaimana dia sendiri tidak butuh untuk mendapatkan kebaikan dan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di sini ayuhal ikhwatu fillah perlu kita perhatikan orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dialah yang paling merasakan kebutuhan dirinya terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang yang tidak mengenal Allah, dia merasa dirinya terlalu besar atau tidak terlalu dibutuhkan dalam agama ini sehingga untuk berbuat baik pun dia merasa pelit untuk melakukan kebaikan dalam dirinya. Kenapa? Karena dia tidak mengenal Allah. Masing-masing manusia akan diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hakikat dirinya, kebutuhannya kepada syariat Allah, kebutuhannya untuk menyempurnakan kebaikan dalam dirinya kalau dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah terangkan berkali-kali dalam kajian kita makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala takunu kalladzina nasullaha ansahum anfusahum. Ulaika humul fasikun." Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, lalai dari mengingat Allah, maka Allah jadikan mereka ini lupa kepada dirinya sendiri. Lupa kepada dirinya sendiri. Oleh karena itu, orang-orang yang tidak butuh kepada agama, tidak mau berbuat baik, itu adalah akibat dari mereka diberikan atau tidak diberikan taufik untuk mengenal Allah sehingga Allah jadikan mereka lupa kepada dirinya sendiri. Maka tanda-tanda bukti bahwa manusia itu mengenal Allah, semakin bagus pemahamannya terhadap agama Allah, terhadap uh, ma'rifatullah mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, adalah dia semakin termotivasi untuk mengejar kebaikan. Termotivasi untuk mempelajari tauhid nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti bahwa dia itu semakin bagus agamanya, semakin bagus imannya, semakin meningkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata para ulama, seperti keterangan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, tidak ada satupun yang paling disukai oleh hati yang sehat dan jiwa yang selalu tenang ketika mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada sesuatu yang paling diinginkannya kecuali mengenal, semakin mendalami tentang kesempurnaan sifat-sifat Allah dan keindahan nama-namanya. Oleh karena itu kita bisa menilai keimanan dalam diri kita kalau kita melihat diri kita semakin semangat untuk mengenal Allah, semakin semangat untuk beribadah kepadanya, merasakan nikmat ketika mendekatkan diri kepadanya, merasakan senang ketika berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, itu pertanda keimanan kita sedikit demi sedikit meningkat. Kebaikan dalam diri kita semakin sempurna karena inilah hakikat dari keadaan manusia yang dia itu adalah fakir, butuh secara zatnya, sehingga mereka menyadari mereka beribadah adalah untuk memenuhi kebutuhan dan menyempurnakan kebaikan dalam diri mereka sendiri. Lihat kembali <clears throat> firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Surat Al-Ankabut ayat ke-6. "Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi, innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin." Dan barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, maka sesungguhnya dia bersungguh-sungguh untuk kebaikan dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya dan Maha tidak butuh kepada semua makhluk di alam semesta ini. Jadi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala zat yang pantas untuk dicintai dari semua segi. Kebaikan yang diturunkannya kepada manusia demikian banyak bermacam-macam apalagi kebaikannya bagi orang-orang yang beriman apalagi kebaikan dan nikmatnya kepada orang-orang yang diberi hidayah untuk bisa mengenal manhaj salaf. Kebaikan yang tiada taranya. Bersamaan dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan sekian banyak kebaikan, hidayah, kemudahan-kemudahan untuk kita kenal agamanya. Yang paling besar anugerah Allah adalah kemudahan untuk kita bisa mengenal keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya yang merupakan ilmu yang paling agung dalam agama. Bersamaan dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala murni memberikan semua itu untuk kebaikan diri kita. Dia tidak mengharapkan kebaikan dari makhluk sedikit pun. Maka apakah dengan ini seorang manusia pantas untuk memalingkan kecintaannya dan ketergantungannya kepada selain Allah? Apakah setelah ini manusia pantas untuk dia itu mencintai makhluk melebihi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebaik-baik apapun perbuatan baik seorang makhluk kepada kita, maka mesti ada pamrihnya. Kita ingat kaidah tadi, wallahu al wa antumul fuqara. Allah itu maha kaya secara zatnya, sedangkan makhluk dia itu butuh dan miskin secara zatnya. Maka kalaupun dia berbuat baik kepada kita, tetap dia mengharapkan pamrih. Tetap dia mengharapkan balasan karena manusia berbuat baik, hakikatnya dia berbuat baik kepada orang lain, dia ingin dapatkan balasan. Dia ingin dapatkan sesuatu yang menyempurnakan kekurangan dirinya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak membutuhkan semua itu. Makanya ini termasuk segi utama yang sewaktu diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Satu Lahafan. Kenapa kita harus mencintai Allah melebihi dari kecintaan kepada makhluk yang lainnya. Beliau terangkan dalam beberapa segi di antaranya ini. Karena Allah subhanahu wa ta'ala itu berbuat baik kepada kita tanpa pamrih sama sekali. Karena dia memang sempurna secara zatnya, sempurna kesifat-sifatnya, sempurna kemuliaan dan ketinggiannya. Maka dia tidak membutuhkan balasan atau pamrih dari manusia. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim yang terkenal, hadis kursi dari apa ini sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu <clears throat> Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman Ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a walau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a <clears throat> Wahai hamba-hambaku seandainya orang yang paling pertama hidup dari kalian, jin maupun manusia, yang pertama hidup sampai yang paling terakhir di akhir dunia, di akhir zaman. Semuanya dalam keadaan setakwa-takwanya hati manusia, semuanya baik, semuanya taat, semuanya mengikuti perintah Allah. Hal itu tidak menambah sedikit pun dari kemuliaanku. Sebaliknya, seandainya orang yang paling pertama hidup sampai yang terakhir, jin maupun manusia, dalam keadaan seburuk-buruknya hati manusia, semuanya maksiat, semuanya melanggar perintah, semuanya tidak taat kepada Allah. Hal itu sama sekali tidak mengurangi sedikit pun dari kekayaanku. Maka subhanallah setelah ini siapa yang kemudian dia itu merasa sombong dengan dirinya sendiri. Merasa sombong dengan amalannya yang cuma sedikit kemudian dia banggakan. Setelah itu siapa di antara manusia yang naudzubillahimin dalik merasa dirinya terlalu berat untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala Apakah dia merasa Allah butuh kepadanya yang seorang diri? Sementara Allah subhanahu wa ta'ala mengumumkan ketidakbutuhannya kepada semua makhluk, apalagi cuma dia seorang diri. Siapa yang kemudian merasa enggan untuk berbuat kebaikan? dengan dia berpikir mungkin apa ini dia merasa Allah membutuhkannya atau agama Islam membutuhkannya sama sekali Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada Anda seorang bahkan kepada semua manusia kita berbuat baik adalah untuk kebaikan diri kita sendiri untuk kesempurnaan diri kita sendiri. Rahimahullahu abdan arafa qadra nafsi kata para ulama. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang mengetahui kadar dan nilai dirinya yang tidak punya arti. Ini ajakan kepada orang-orang yang masih enggan untuk kembali ke jalan Allah. Bahwa apa yang diperbuatnya adalah justru merugikan dirinya sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu mendatangkan orang-orang lain yang mampu untuk lebih berterima kasih terhadap nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayuhalladzina amanu mayartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbunahu." Wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, maka Allah akan mampu untuk mendatangkan satu kaum orang-orang yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Jadi kalau kita diajak tidak mau, seseorang diajak kepada hidayah tidak mau, maka Allah tidak butuh kepada dia. Allah akan berikan hidayah kepada orang lain yang lebih mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sebaik-baik manusia adalah yang tahu diri. Yang mengerti tentang kebutuhan dirinya terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Memang kebanyakan manusia tidak menyadari karena mereka jahil. Kebutuhan manusia saya sudah terangkan berkali-kali kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal Allah, untuk menjadikan Allah sebagai sembahannya satu-satunya dan puncak kecintaannya, itu melebihi kebutuhan mereka terhadap perkara-perkara yang lainnya. Inilah yang saya terangkan berkali-kali penjelasan dari para ulama. An-nasu yahtajuna ilal ilmi aktsaru min hajatihim ila ta'ami wasyarab. Manusia butuh kepada ilmu lebih daripada kebutuhan mereka terhadap makanan dan minuman. Siapa yang mengucapkan ini? Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah taala karena dia menyadari hakikat kebutuhan manusia terhadap agama. Nah, kita karena belum paham hal ini, keimanan belum menancap kuat dalam diri kita, maka kita menganggap biasa-biasa saja. Tidak ikut pengajian sehari, tidak berzikir kepada Allah sehari biasa-biasa karena kita belum merasakan hakikat daripada hakikat daripada kebutuhan manusia yang Allah Subhanahu wa taala berikan pemahaman ini terhadap orang-orang yang benar-benar apa ini telah meraih kesempurnaan iman dan kesempurnaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Oleh karena itu sekali lagi <clears throat> memahami nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah ini al ghaniyu yang bukti-bukti kekayaannya di alam semesta ini sangat banyak limpahan rezeki yang senantiasa diberikannya kepada semua makhluk di alam semesta yang dengan itu pun tidak mengurangi apa ini uh, kekayaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun kemudian limpahan berbagai macam nikmat yang dilimpahkan kepada hamba-hambanya, utamanya orang-orang yang bertakwa. Dan mereka semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya, maka orang yang mengenal tentang keindahan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ghani, maka dia akan mengetahui kekayaan Allah Subhanahu wa taala, kemahakayaannya secara mutlak dan dia mengetahui tentang kebutuhan dirinya, kekurangan-kekurangan dirinya yang tidak akan mungkin dia bisa meraih kesempurnaan kecuali dengan bersandar kepada zat yang maha kaya, yang maha tidak butuh kepada makhluknya yaitu Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Makanya dua sifat ini saya juga pernah terangkan dalam kajian kita. Dua sifat selalu mengembalikan nikmat kepada Allah dan selalu mengakui kekurangan diri ini ibaratnya ah, ini merupakan dua sifat yang jika terwujud secara sempurna dalam diri seorang hamba, maka dia benar-benar menjadi seorang hamba yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala sewaktu menjelaskan hal ini mengambil dalil dengan Sayyidul Istighfar. Penghulunya istighfar yang kita ucapkan termasuk dalam zikir pagi dan sore zikir pagi dan sore yang insya Allah kita hafal di, di antaranya yang diucapkan da dalam zikir ini adalah ucapan uh, yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam zikir ini adalah ucapan kita apa ini uh, <clears throat> Abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu ubidambi Ya Allah aku mengakui aku mengembalikan kepada kepadamu dengan semua besarnya semua limpahan nikmat yang engkau anugerahkan kepadaku dan aku mengakui bagimu akan dosa-dosaku dan kekurangan-kekuranganku. Ini dua kalimat mengakui besarnya nikmat Allah, sempurnanya nikmat Allah dan mengakui kekurangan hamba dalam menunaikan syukur atas nikmat tersebut. Ini dua perasaan yang kalau sempurna wujudnya dalam diri seorang hamba, maka ini sudah menunjukkan hamba ini telah mencapai kesempurnaan sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Hamba yang dirinya kurang tapi dia mengakui kekurangan-kekurangannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan kekurangan-kekurangannya tersebut. Hamba itu sendiri akan termotivasi untuk selalu berbuat baik dan selalu merasa dirinya kecil, selalu merasa dirinya kurang dan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Mungkin kalau di antara kita ada yang ada yang ingat, <clears throat> saya pernah jelaskan bahwa pembahasan selalu merasa diri kurang ini adalah justru merupakan kunci untuk mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Apa konsekuensinya orang yang selalu merasa dirinya kurang, merasa dirinya butuh? Dia selalu akan berdoa meminta taufik kepada Allah. Dia selalu bergantung kepada Allah, tidak sombong, tidak bangga dengan apa yang sudah dilakukannya. Ini makna sabda Nabi SAW, Faman wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan dalam dirinya, hendaknya dia memuji Allah. Wa wajada falayalumanna Barang siapa yang mendapati selain dari itu, maka jangan dia mencela kecuali terhadap dirinya sendiri. Ini yang saya pernah terangkan, kunci daripada taufik yang kita minta kepada Allah agar kita selalu diberikan sampai di akhir hayat kita taufik tersebut adalah justru selalu merasa butuh dan kurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala tentang waktu beliau menjelaskan tentang makna taufik, ajma'al arifuna ala anna taufiqa alla Allahu ila nafsika fi fi'lil hasanati wa tarkis sayyiat. Telah sepakat semua orang-orang yang mengenal agama <clears throat> bahwa yang namanya taufik itu adalah dengan Allah tidak menjadikan kamu bersandar kepada dirimu sendiri, dalam melakukan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan keburukan. <clears throat> Tidak bersandar kepada diri sendiri, yakni selalu bergantung kepada Allah karena dia mengakui dirinya kurang. Dia mengakui hatinya lemah sehingga kalau dibiarkan sama Allah dia akan tersesat, dia akan terjerumus mengikuti keinginan hawa nafsunya. Inilah maknanya doa, doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala takilni ila nafsi torfata'inin. Ya Allah, janganlah engkau menjadikan aku bergantung kepada diriku sendiri, bersandar kepada diriku sendiri meskipun cuma sekejap mata. Jadi subhanallah pengakuan hamba akan kekurangan dirinya dan kesempurnaan kekayaan Allah benar-benar memberi manfaat besar bagi dirinya. Oleh karena itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, fa idza kana tawfiqu biyadillah la biyadil abdihi famiftahuhu addu'a dua wasirkul luju ilaihi warraghbatu warahbatu ilaihi. Kalau memang demikian, taufik itu adalah di tangan Allah bukan di tangan hamba, maka berarti kunci untuk mendapatkan taufik adalah banyak berdoa, selalu bersandar kepada Allah, berharap kepadanya, takut kepadanya, menggantungkan diri kepadanya. Mengakui kekurangan diri sendiri. Oleh karena itu, kenapa doa disebut oleh para ulama sebagai sumber kebaikan? Seperti ucapannya salah seorang tabi'in, Mutarif ibn Abdullah Ibnu Syekhir, rahimahullah ta'ala yang mengatakan, <coughs> apa ini tul khair, aku merenungkan amal-amal kebaikan dalam Islam. Faidal khair kehir. maka ternyata aku dapati kebaikan itu sangat banyak. Maka bagaimana aku bisa memiliki ke, menghimpun kebaikan tersebut dalam diriku? Maka beliau mengatakan karena ternyata apa ini kebaikan itu banyak, aku dapati kebaikan itu semua ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Faidan kata beliau, maka kalau demikian ad huwa mifta huwa jima'ul khair. Doa itu itulah yang menghimpun segala kebaikan. Jadi berdoa sederhana. Dengan seorang selalu berdoa berarti menunjukkan dia itu butuh kepada Allah. Dengan selalu berdoa meminta perlindungan dari kemungkinan menyimpang, berarti dia mengakui dirinya lemah dan taufik itu di tangan Allah, bukan karena kemampuan dirinya sendiri. Subhanallah doa merupakan jimaul khair, pengimpun segala kebaikan. Kenapa? Karena do dalam doa terhimpun semua sifat-sifat penghambaan diri seorang hamba. Oleh karena itu doa sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a huwal ibadah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa itu dialah ibadah. Dalam ayat dalam hadis yang lain yang Hasan Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Barang siapa yang tidak mau meminta berdoa kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Dalam doa terhimpun semua sifat-sifat penghambaan diri seorang hamba. Dengan berdoa berarti dia menunjukkan rasa butuhnya kepada Allah. <clears throat> Dengan berdoa dia menunjukkan dirinya itu rendah dan hina. <clears throat> Butuh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dengan berdoa menunjukkan bahwa dia itu adalah <clears throat> seseorang yang setiap saat tidak akan bisa lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini inti daripada doa. Maka oleh karena itu mengapa meminta, perbuatan meminta secara umum itu dilarang, diharamkan dalam agama Islam kalau terbiasa dilakukan oleh manusia kepada makhluk, kepada manusia yang lainnya. Meminta dalam hal biasa, bukan meminta dalam hal yang tidak mampu manusia. Kalau itu syirik hukumnya. Meminta secara umum itu dilarang. <clears throat> Karena dengan membiasakan diri meminta, kata para ulama, seseorang itu akan terbiasa untuk merendahkan diri kepada makhluk, terbiasa untuk bergantung kepada makhluk yang ini jelas mengurangi kesempurnaan tauhidnya. <clears throat> mengurangi kesempurnaan tauhidnya karena yang sifat-sifat seperti ini pantasnya cuma diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbaiat kepada beliau untuk tidak meminta satu keperluan pun kepada makhluk yang mereka minta cuma kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sifat-sifatnya orang-orang yang sempurna keimanannya. Orang-orang yang benar-benar menyadari bahwasanya yang pantas untuk manusia bergantung kepadanya satu-satunya adalah cuma Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> nah, oleh karena itulah sekali lagi memahami nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ghani benar-benar akan menanamkan dalam diri kita <clears throat> perasaan selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala yang kebutuhan kepadanya justru menunjukkan kesempurnaan bagi seorang hamba. Kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala justru menunjukkan kesempurnaan seorang hamba. Oleh karena itu, ciri-ciri seorang hamba yang sempurna adalah yang banyak berdoa, yang selalu meminta kepada Allah. Ciri-ciri orang-orang yang akan selamat insya Allah dari berbagai macam fitnah kalau dia selalu berdoa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi justru tidak benar kalau ada orang yang dia sudah ngaji kemudian dia tidak pernah lagi berdoa, tidak pernah menyempatkan diri untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ini sangat tidak wajar. Demikian banyak fitnah di sekitar kita. Demikian banyak kebaikan yang kita harus sempurnakan dalam diri kita. Maka mengapa tidak kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mampu memberikan semua itu kepada kita semua. Kata Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Inilah ahmilu hammal ijabah, walakin ahmilu hamma du'a. Fa'idha ulhimta du'a, du'a fa'innal ijabah tatakunu ma'ahu. <clears throat> yang aku bawa, aku sesungguhnya aku tidaklah membawa sekedar ambisi untuk dikabulkan tidak, tapi yang aku bawa justru semangat untuk berdoa. Karena kalau telah diilhamkan bagi seorang manusia semangat untuk berdoa, insya Allah pengabulan doa itu akan selalu bersamanya. Jadi yang penting kita bawa dalam diri kita apa? Perasaan butuh kepada Allah. Yang kita ungkapkan dalam bentuk permintaan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Ini janji Allah dalam Al-Qur'an. Maka kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka katakanlah ya Rasulullah bahwa aku ini maha dekat. Sesungguhnya aku akan menjawab. <clears throat> memenuhi perkenaan orang-orang yang berdoa jika dia berdoa kepadaku. Maka segala kebutuhan manusia hadapkanlah kepada Allah dengan berdoa. Dialah yang maha kaya dan maha sempurna dan sejauh mana seorang hamba menunjukkan kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sejauh itu pula Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi segala kebutuhan-kebutuhannya dan memperkenalkan serta memperkenankan dan mengabulkan permohonan-permohonan doanya. Allah Subhanahu wa taala ingin mengetahui kesungguhan manusia, ingin ah, mengetahui sungguhnya kebutuhan mereka, maka dengan kadar itulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pengabulan dan e, pemenuhannya terhadap permohonan yang disampaikan disampaikan oleh manusia. Oleh karena itulah sebaik-baik hamba adalah yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata dan selalu meminta pertolongan kepadanya untuk menyempurnakan menyempurnakan hidayah dalam dirinya. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jas kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bersemangatlah untuk melakukan apa-apa yang bermanfaat kepadamu wasta'in billah dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala wala ta'jas dan janganlah kamu merasa lemah yang ini juga saya pernah jelaskan bahwasanya mengapa para ulama menyebutkan rahasia kandungan daripada surat Al-Fatihah yang mana surat Al-Fatihah itu merupakan sirrul Quran, rahasia kandungan daripada Al-Quran yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepada mula kami menyembah ya Allah semata-mata dan hanya kepada mula kami membutuhkan apa ini memohon pertolongan. Oleh karena itu, hamba yang paling beruntung, hamba yang sebenarnya adalah hamba yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata dengan mengenal kesempurnaan nama-namanya dan sifat-sifatnya kemudian dia selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia mengetahui kekurangan dirinya, kelemahan dirinya dan mengetahui kemahakayaan, sempurnaan dan kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala yang mampu memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan dalam dirinya. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabat untuk dibaca dalam solat sebelum salam yaitu ucapan beliau dalam doa kita Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah tolonglah aku untuk selalu berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu dan memperbaiki ibadah-ibadahku kepadamu. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengenal nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ghani. Kalau kita baca dalam dalam Al-Qur'an yang menyebutkan tentang <clears throat> nama ini, maka kita hadirkan makna-makna yang seperti saya jelaskan tadi. Inilah hakikat dari kebaikan manusia, inilah puncak dari kedudukan seorang manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu jika dia senantiasa mengakui dan <clears throat> apa ini mengembalikan semua kebaikan-kebaikan, semua nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala dibarengi dengan pengakuan akan kekurangan dan kelemahan dirinya untuk selalu dia kemudian bersandar menggantungkan dirinya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kaya, maha sempurna dan mampu untuk menyempurnakan kebaikan-kebaikan kebaikan-kebaikan dalam diri manusia. Maka inilah pemahaman tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ghani dan bukti-bukti tentang kemahakayaan Allah Subhanahu wa taala banyak disebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Sewaktu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan namanya ini dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwa siapapun di antara kita maka Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan amal kebaikan manusia, tapi manusia beramal soleh, berbuat baik, kembali manfaatnya adalah untuk kebaikan diri mereka sendiri, karena manusia secara zat adalah fakir, butuh kepada kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hendaknya ini meruntuhkan kesombongan dan perasaan merasa tinggi dalam dalam diri manusia. Maka, ayu al fillah, Ma'asyiral muslimin rahimakumullah para pendengar radio Roja rahimakumullah. Inilah uh, kajian kita pada pagi hari ini <clears throat> mengenal nama Allah Subhanahu wa taala <clears throat> Al-Ghani beserta penjabaran darinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk senantiasa mendapatkan kebaikan-kebaikan dan limpahan rahmat darinya untuk menyempurnakan keimanan kita menyempurnakan tauhid kita, menyempurnakan kebaikan-kebaikan dalam diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita sebagai hamba yang tahu diri, yang tahu kekurangan diri kita, tahu kelemahan diri kita dan tahu kebutuhan kita kepada kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kajian kita pada pagi hari ini bermanfaat dan kita bisa teruskan dengan tanya jawab insya Allah untuk lebih melengkapi dari hal-hal yang kurang difahami dari penjelasan tadi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan kita untuk mengenal ke keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk senantiasa istiqamah di atas agama yang hak ini sampai kita meninggal dunia menghadapnya nanti. Demikianlah kajiannya saya cukupkan sallallahu wasallam barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi salla yaumil qiyamah wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. namusat jazakallahu khairan atas materi yang telah Antum sampaikan di kesempatan pagi hari ini Ustaz dan selanjutnya kita akan bersoal jawab dengan para pendengar semua untuk memperdalam materi yang telah Antum sampaikan di kesempatan pagi hari ini dan yang pertama Ustaz dari pendengar kita ya Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik dengan siapa Bapak dan di mana dari Febrian di perjalanan ya Ustaz ya silakan Bapak uh, Barakallahu Ustaz Fik uh, ah, Ustaz uh, ada pertanyaan dari teman saya ini, adakah perbedaan antara taufik dan hidayah dan mana yang lebih dulu gitu Ustaz? Ya, syukron jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya. <clears throat> uh, <clears throat> <clears throat> perbedaan antara taufik dan hidayah. Ya, sudah kita ketahui uh, kalau hidayah hidayah itu adalah secara bahasa artinya petunjuk yang mana sudah kita mungkin insya Allah pernah dengarkan penjelasan kalau hidayah itu disebutkan oleh para ulama artinya luas dan hidayah itu terbagi dua ada hidayah yang bisa dilakukan oleh manusia ini menunjukkan sebab-sebab untuk berbuat kebaikan seperti Allah Subhanahu wa taala mensifati tentang Rasulullah SAW wa inna kalatahdi ila sirati mustaqim sesungguhnya engkau ya Rasulullah bisa memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Ya ini penjelasan artinya. Bimbingan, petunjuk atau pengajaran ya, pembimbingan, nasihat untuk bisa menempuh jalan yang lurus. Tapi dalam ayat yang lain Allah meniadakan hidayah dalam diri Nabi SAW. Allah berfirman, Inna la tahdi man ahbabta, Allah yahdi man yasha." Sesungguhnya engkau ya Rasulullah tidak akan bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kamu kehendaki, eh, kepada orang yang kamu cintai, tapi Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Hidayah yang kedua yang dinafikan dalam diri Nabi SAW adalah hidayah taufik. Karena ini cuma milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah taufik yakni kemudahan yang Allah berikan kepada hamba, dimasukkannya ke dalam hatinya kemauan untuk mengikuti agamanya, kemudian kemudahan yang Allah berikan sehingga dia bisa mempelajari agamanya, memahaminya dan menyempurnakan keimanan dalam dirinya, mengamalkan kebaikan-kebaikan. Ini adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala semata-mata dan cuma Allah Subhanahu wa taala yang bisa memilikinya meskipun hidayah hidayah dan taufik apa ini hidayah dari manusia dan taufik dari Allah ini berhubungan jelas merupakan sebab akibat. Jadi manusia agar mereka itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala perlu dinasehati, perlu diterangkan kepada mereka jalan Allah, perlu disampaikan kebaikan-kebaikan Islam, bimbingan Islam. Kemudian dengan itu dengan sebab ini Allah Subhanahu wa taala masukkan hidayah dalam dirinya. Jadi ini sebab. Meskipun tidak mesti kita katakan setiap yang namanya sebab tidak mesti akan sampai kepada uh, tujuan karena semua ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dia yang lebih mengetahui tentang siapa yang berhak mendapatkan hidayah. Tapi ini adalah merupakan sebab kalau kita sungguh-sungguh maka insya Allah dengan izin Allah dia akan masukkan hidayah ke dalam hati manusia dengan sebab dakwah kita, nasihat kita dan bimbingan kita kepada kepada seorang manusia. <clears throat> nah, <clears throat> Ini adalah hubungan antara kedua kedua hidayah dan apa ini hidayah dan taufik tersebut. Adapun pertanyaan mana yang lebih terdahulu, maka segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini hidayah dan seterusnya adalah telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan seseorang akan mendapatkan taufik, maka itu terdahulu. Cuman ini adalah perkara yang goib, tidak kita ketahui. Kita diperintahkan untuk berusaha, menasihati manusia, mendakwai manusia, yang kalau kita jadi sebab untuk mereka dapatkan hidayah yang telah Allah takdirkan sebelumnya, maka ini adalah kebaikan yang besar, maka kita berlomba-lomba melakukannya. Jadi karena masalah ini takdir ini goib, yang ada di hadapan kita adalah perintah untuk berbuat baik, memberi bimbingan kepada manusia, maka kita bersegera untuk melakukannya. Jadi hidayah dari Allah Subhanahu wa eh, taufik dari Allah adalah terdahulu daripada hidayah adalah artian bimbingan manusia untuk memberikan petunjuk kepada kepadanya meskipun semua itu juga telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang jelas itu adalah perkara yang gaib yang kita harapkan kebaikan kepada semua manusia maka kita berusaha untuk mendakwai mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar. Nah. Nah, Ustaz, terima kasih banyak Ustaz dan selanjutnya kami angkat terlebih dahulu dari pesan singkat Ustaz silakan ya. Ustaz tadi mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan semua kepada kita tanpa pamrih. Maaf Ustaz, tiba-tiba terbesit dalam hati saya jika Allah Subhanahu wa taala memberi tanpa pamrih, mengapa mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mentaati peraturannya? Mengapa Allah tidak memberikan kepada kita kebebasan untuk melakukan apa saja? Bukankah Allah memberi tanpa pamrih berarti tidak meminta balasan? Mohon dijelaskan Ustaz. Silakan Ustaz. Iya, makanya justru itu pengertiannya. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Dia memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan perintahnya adalah supaya manusia itu mendapatkan kebaikan. Supaya manusia dengan melaksanakan perintah Allah itu mendapatkan kebaikan, memuliakan dirinya sendiri, mendapatkan balasan yang baik, hidup dengan penuh kebahagiaan di dunia apalagi di akhirat nanti. Itu tujuannya. Allah Subhanahu wa taala tidak mengharapkan balasan dari manusia. Justru inilah yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya dan tidak butuh kepada makhluknya secara zat. Perintahnya Allah adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri. Makanya saya terangkan tadi, inilah sebabnya mengapa Allah itu harus dicintai dari semua segi. Karena kebaikan-kebaikannya demikian banyak bersamaan itu, semua kebaikan-kebaikan itu murni untuk kepentingan dan untuk kebaikan serta kemuliaan manusia. Bukan untuk pamrih dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, nah Ustaz. Jazakallah khair Ustaz dan selanjutnya kembali dari pendengar kita Ustaz dengan Bapak Taufik di Ciracas. Silakan Bapak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin nanya sebuah doa yang saya baca di sebuah buku. Iya. Ini lah. apa namanya hadis Rasulullah apa bukan? Iya, iya. Bunyinya iya. begini, Allahumma ya Ghani, ya Hamid, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Rahim, ya Wadud. Aghnini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika aman siwak. Demikian Pak Ustaz. Ya, terima Mohon. kasih Bapak. <laughs> ya. Terima kasih Ustaz ya. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, uh, penyebutan nama Allah di awalnya penyebutan nama Allah di awalnya, setahu saya itu bukan termasuk hadis tadi. Kalau yang terakhir doanya tadi, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa agnini bifadlika amman siwak. Ya Allah cukupkanlah aku dengan hal-hal yang halal darimu dan jauhkan dari yang haram. Wa agnini dan jadikanlah aku cukup dengan kekarunia darimu sehingga tidak butuh kepada selainmu. Ini doa tersebut yang disebutkan sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kalau kita mau ingin menambah nama Allah Subhanahu Wa Taala tadi karena memang nama Allah tadi itu sesuai, maka ini dibenarkan. Cuma yang terbaik adalah kita um, menyebutkan doa yang sesuai dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa ini seperti yang saya sebutkan tadi uh, ini yang terbaik dalam ini dalam maupun dalam doa-doa yang lainnya kalaupun kita nak tambahkan maka kita ketahui bahwasanya ini adalah tambahan yang di, diperbolehkan dalam masalah doa apalagi nama-nama yang disebutkan tadi <clears throat> yang sepintas saya dengar saya tidak dengar saya nggak jelas semua kayak Al-Ghani Al-Ghani Al-Hamid maka ini boleh diucapkan karena sesuai dengan sesuai dengan e, kandungan daripada doa ini sesuai dengan permohonan manusia untuk mem meminta karunia dan kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, nah Ustaz. Baik, Ustaz kita angkat kembali pertanyaan berikutnya dengan pendengar kita melalui telepon dengan Ibu Ela di Cikampek. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Saya saya berusaha untuk apa? untuk mempelajari Asmaul Husna sedikit demi sedikit dengan mendengarkan dari Roja juga. Uh, tapi uh, seiring itu sering juga ada lintasan-lintasan dalam hati bahwa zat Allah seperti ini. Tapi sering kali saya tepis, tapi kadang datang lagi gitu Ustaz. Saya takut terjatuh kepada kufur Ustaz. Tuh mohon nasihatnya. Iya. Gitu. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya, uh, jika muncul lintasan-lintasan seperti itu, maka itu adalah dari syaitan. Jelas dari syaitan karena ilmu tentang asma was, asma wa sifat ini adalah ilmu yang paling mulia. Maka tentu syaitan tidak akan membiarkan manusia untuk mendapatkan kemuliaan tadi. Rasulullah SAW bersabda, Inna syaitana yak'udu libni Adam bi'atrukihi kulliha syaitan itu akan duduk untuk menghalangi manusia dari semua jalan kebaikan yang akan dilaluinya. Jadi semakin besar kebaikan jelas upaya syaitan semakin besar pula untuk memalingkan kita darinya. Maka yang seperti ini ditepis dengan cara yang seperti dituntunkan oleh Nabi SAW membaca aman tu billahi wa bi Aku beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. <clears throat> Atau sebagaimana yang dituntunkan oleh Ibnu Abbas kita membaca firman Allah huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Dialah yang maha awal, maha akhir, yang maha zahir dan maha batin, maha tinggi dan maha maha dekat. <clears throat> ini yang kita <clears throat> kita baca. Uh, yang seperti ini merupakan bimbingan untuk menghilangkan daripada bisikan-bisikan syaitan. Tapi jangan sampai dengan munculnya bisikan-bisikan ini membuat kita tidak ingin belajar ilmu ini. Tidak kita menepis godaan syaitan karena dia ingin mencuri keimanan kita. Saya pernah terangkan dalam kajian kita, was-was yang muncul dari syaitan dalam hati orang yang beriman itu insya Allah justru menunjukkan kebaikan dalam imannya. Karena berarti syaitan ingin merusak maka menunjukkan ini ada yang ada yang ingin dirusaknya. Berarti manusia ini punya iman. Saya pernah gambarkan ucapan Ibnu Qayyim seperti pencuri. Kalau dia sering mendatangi sebuah rumah berarti rumah ini memang punya harta. Maka ada yang mau dicurinya. Maka ini menunjukkan insya Allah iman, iman kita ada perbaikan. Maka kita berusaha untuk menjaganya, menepis godaan syaitan, berlindung kepada Allah. Kemudian terus menyempurnakan keimanan kita dengan menepis yang namanya lintasan-lintasan tadi. Maka ini adalah perkara yang perkara yang uh, hendaknya terus memotivasi kita untuk semakin semangat belajar agar kita jangan luput dari keutamaan yang sangat besar ini yang ilmu ini yang harusnya kita curahkan segenap kemampuan kita agar bisa mengambil bagian yang besar dari daripadanya naam. Nah Ustaz, baik kita kita kembali dari pendengar kita dengan Bapak Undang Suryana di Bekasi. Silakan Bapak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau tanya mengenai doa nih Pak Ustadz yang di... Saya kan Hai. sudah lama nih uh, menderita sakit ya, udah tahunan ya Islam kronis. Saya sudah berusaha berikhtiar dan juga berdoa. Hmm. Nah, kemudian ke, mungkin ya Allah belum mengizinkan kesembuhan saya nih. Hmm. Apakah saya ini harus uh, tetap berdoa atau misalnya kita bertawakal saja sudahlah <laughs> mungkin ini kehendak Allah gitu. Jadi yeah. sikap saya uh, harus bagaimana meng menghadapi ini apa saya terus berdoa atau mungkin ya sudah tawakal saja saya kepada Allah gitu. Um, mohon pe penjelasan atau nasihat dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Yeah pertanyaan yang sangat bagus sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan uh, keadaan yang terbaik bagi Bapak ini yang sesuai dengan ridhonya. Ya, maka <clears throat> insya Allah doa yang Bapak lakukan itu bermanfaat dan mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ithmun wala qati'atur rahim illa a'tahu ihda thalath. Setiap muslim yang berdoa yang dalam doanya tidak mengandung dosa dan tidak mengandung, mengandung pemutusan silaturahim, maka Allah akan berikan padanya salah satu dari tiga kemungkinan. Imma ayu ajilalahu da'watahu, bisa jadi disegerakan pengabulan doanya. Wa imma ayyaddakhirahalahu fil akhirah, atau bisa jadi dijadikan doanya itu sebagai simpanan kebaikan baginya di akhirat wa imma ayyusrifa anhu minasu'i atau dengan sebab doa itu yang ketiga dengan dengan doa itu akan dipalingkan darinya satu bencana atau keburukan yang mestinya akan menimpanya. Jadi semua kebaikan. Maka alhamdulillah doa yang Bapak ucapkan menunjukkan bahwa Bapak itu yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk memberikan kesembuhan dan kebaikan. Cuma hendaknya disikapi dengan sangka baik. Allah lebih mengetahui tentang apa yang terbaik bagi diri kita dibandingkan kita sendiri. Bukankah Bapak misalnya menginginkan kesembuhan untuk kebaikan dan untuk uh, bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui bahwa mungkin keadaan Bapak saat ini lebih baik. Buktinya Bapak masih semangat berdoa, masih mau mendengarkan radio roja dan mendengarkan ceramah-ceramah yang bermanfaat. Bisa jadi mungkin Allah mengetahui seandainya Bapak diberikan kesembuhan nanti akan menimbulkan bahaya dalam dunia apalagi dalam agama maka Allah tunda kesembuhannya atau Allah Subhanahu wa taala jadikan itu terus-menerus dengan Eh, dengan diberikan keutamaan itu menjadi sebab diampuninya dosa-dosa, dosa-dosa bapak dan orang-orang yang keadaannya seperti bapak. Maka teruslah berdoa dan berdoalah dengan kepada Allah Subhanahu wa taala meminta yang terbaik. Meminta keadaan yang terbaik yang sesuai dengan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saya pernah terangkan ucapannya uh, eh, orang cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Al Hasan radhiyallahu anhu yang mengatakan, "Manitakala ilahus husni lahu lam yatamanna syai'an Barang siapa yang selalu bersandar kepada baiknya pilihan Allah bagi dirinya, maka dia tidak akan pernah mengangan-angankan sesuatu yang selain dari itu. Jadi minta kepada Allah dengan doa, Ya Allah, kalau memang kesembuhan itu adalah baik bagiku, dalam duniaku, apalagi dalam agamaku, maka sembuhkanlah saya. Tapi kalau tidak maka jadikanlah aku sesuai dengan keadaan yang engkau ridhoi yang sesuai dengan keridoan dan kecintaanmu. Ini adalah sebaik-baik doa karena Allah Subhanahu wa taala yang paling mengetahui tentang keadaan yang terbaik bagi manusia. Nah. nah Baik Seth. Berarti Seth orang yang keadaannya seperti Bapak undang ini Seth tetap tawakal kepada Allah dan tidak pernah berputus untuk berdoa Seth ya. Iya betul. Nah, tetap bertawakal mm -hmm. karena doanya sendiri sudah merupakan kebaikan. Mm -hmm. Dan itu akan memperbanyak kebaikan bagi dirinya dengan selalu bertawakal dan bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. baik kami juga berdoa untuk Pak Undang untuk tetap bersabar dan semoga Allah memberikan yang terbaik untuk Pak Undang. Baik, saya kembali kami angkat dari pesan singkat Ustaz dari pendengar kita di daerah Harandu Subang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apakah hikmah sifat-sifat Allah terhadap manusia Ustaz? Apakah hikmah sifat-sifat Allah terhadap manusia? dan kenapa Allah mempunyai sifat al-jabbar, al-qahar dan sebagainya sedangkan Allah mustahil berbuat zalim. Mohon dijelaskan Ustaz. Silakan Ustaz. Ya. Ya. <clears throat> Hikmah sifat-sifat Allah bagi manusia adalah dengan mereka mengenal sifat-sifat Allah itu menghadirkan sekian banyak penghambaan-penghambaan diri yang tidak akan sempurna kalau manusia tidak mengenal sifat-sifat Allah. Contohnya tadi, dengan mengetahui nama Allah Al-Ghani, manusia akan selalu bersandar kepadanya karena mereka mengetahui Allah Maha Sempurna kekayaannya. Dengan manusia mengetahui nama Allah Subhanahu wa taala misalnya uh, Ar-Raqib, Maha mengawasi, Asy-Syahid, Maha menyaksikan, maka manusia akan berusaha untuk selalu mengontrol apa yang terdapat dalam batinnya karena Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi dalam batin manusia dan banyak keutamaan-keutamaan yang lainnya. Adapun nama-nama Allah Al-Jabbar, Maha Perkasa, Al-Qahar, maha maha kuat, maka alhamdulillah tidak bertentangan dengan zalim. Karena ya ini walillahil masalul a'la, perumpamaan dalam diri manusia. Apakah setiap orang yang kuat akan zalim? Jawabannya tidak. Banyak orang-orang yang punya kekuatan tapi dia penyayang, dia menempatkan kekuatannya pada ini untuk diri manusia yang penuh kekurangan. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Justru ini semakin menunjukkan kesempurnaan sifatnya bersamaan dengan kemaha perkasaannya, maha kuasanya atas segala makhluk, Allah Subhanahu wa taala tidak berbuat zolim bahkan mengharamkan kezoliman dalam dirinya. Maka keperkasaannya Allah Subhanahu wa taala kekuatannya ditempatkan pada tempat yang benar yaitu untuk membela para kekasihnya. Untuk mencukupkan <clears throat> dan memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya yang selalu mendekatkan diri kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis yang sahih, "Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi Faja'altuhu bainakum muhar muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan dolim kepada diriku sendiri, dan aku mengharamkan kedoliman itu atas diri kalian, maka janganlah kalian saling mendolimi. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala sempurna kebaikannya. Dia maha kuasa, maha mampu, sebenarnya dia mampu untuk mendolimi manusia. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan hal itu atas dirinya. Dalam sebuah hadis yang pernah juga saya bawakan, Inna Allah azza wa jalla law azzaba ahla samawatihi wa ahla ardihi la azzabahum wa huwa ghairul zalimin lahum. Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala ingin menyiksa semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, maka Allah maha mampu untuk menyiksa mereka dalam keadaan tidak dikatakan dia zalim sedikit pun. Tetapi bersamaan dengan itu, walau rahimahum kanat rahmatuhu khairan lahum min a'malihim, Seandainya Allah merahmati mereka, maka rahmatnya lebih baik daripada amal-amal perbuatan mereka. Maka ini justru menunjukkan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala, kesempurnaan, sempurnanya kebaikan-kebaikan yang diberikannya dan dilimpahkannya kepada manusia. Nah, nah Ustaz. Dan kita akan angkat Ustaz satu pertanyaan terakhir di perjumpaan kita di pagi hari ini Ustaz dari pesan singkat Ustaz. Ustaz untuk mengenal Allah atau mencapai marifatullah mengenal Allah atau mencapai darujatul mukarrabin Apakah benar bahwasanya ada latihan-latihan tertentu untuk mencapai makrifat Allah seperti taubat, puasa, salat-salat sunnah, <laughs> zikir dengan lafaz-lafaz sifat Allah dan lain-lain? Sebagaimana yang dilakukan oleh seseorang yang dikenal dengan julukan Hujatul Islam yaitu Imam Al-Ghazali. Mohon Ustaz memberikan penjelasan. Silakan Ustaz. Ya, uh, ini tidak benar latihan tersebut karena tidak ditunjukkan dalam hadis-hadis Nabi SAW juga tidak merupakan perbuatan para sahabat. Padahal kita ketahui para sahabat Nabi SAW adalah orang yang paling sempurna imannya. Tidak pernah dinukil mereka melakukan hal ini. Banyak berita-berita bohong yang dusta yang disebarkan kepada para sahabat tidak bersumber dengan sanat yang benar yang bisa dipertanggungjawabkan kesahihan atau kebenarannya. Maka tidak ada latihan khusus. Yang ada adalah kita belajar, kita berusaha mengamalkan. Kalau melatih diri untuk berusaha menahan hawa nafsu, memaksa diri untuk bisa mengamalkan kebaikan itu memang karena itu merupakan syarat untuk bisa mendapatkan kebaikan harus dengan melatih diri seperti saya pernah jelaskan berkali-kali dalam kajian kita. Tapi kalau latihan khusus dengan nama Allah tertentu, puasa sholat dengan nama ini lagi, maka ini tidak dibenarkan dan bukan merupakan petunjuk yang benar dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga bukan dari bimbingannya para sahabat. Apalagi buku yang dimaksud tadi itu banyak bermasalah dan banyak dikritik oleh para ulama sebagian besar isinya bermasalah dalam masalah hadis-hadis dan masalah pengajaran-pengajarannya banyak yang menyimpang dari petunjuk petunjuk Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Nah, nah Ustaz. Baik, Ustaz, terima kasih banyak kesempatan dan waktu yang telah Antum berikan di sela-sela kesibukan Antum saat di pagi hari ini. Dan sebagai akhir dari perjumpaan kita saat di pagi hari ini, kami persilakan kepada Ustadz untuk menyampaikan kata penutup serta menutup kajian kita saat di pagi hari ini. Silakan Ustadz. Sebagai kesimpulan dari kajian tadi, bahwasanya jika kita semakin banyak mengenal kesempurnaan, keagungan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu akan banyak menumbuk, menumbuhkan serta menyempurnakan dalam diri kita bentuk-bentuk ubudiah penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang berhubungan dengan amalan-amalan hati yang ini merupakan inti daripada amal-amal kebaikan manusia. Amalan-amalan hati seperti penyandaran diri, takut, berharap, selalu merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala yang tadi kata Ibnu Qayyim ini merupakan kunci utama untuk mendapatkan taufik darinya. Oleh karena itu semakin banyak kita mengenal kesempurnaan nama-nama Allah, keindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya, maka semakin banyak pula kesempatan kita untuk meraih kesempurnaan-kesempurnaan dan kedudukan-kedudukan yang tinggi dalam agamanya. Oleh karena itu hendaknya kita semangat untuk terus mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala, utamanya ilmu tentang tauhid, mengenal Allah Subhanahu wa taala dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya.